رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف الله العبد أخاف الله منه كل شيء وإذا لم يخف الله وإذا لم يخف العبد الله أخافه الله من كل شيء حقي kepada Allah seorang hamba idza khafallaha jika takut Allah kepada Allah al-abdu seorang hamba Akhafallahu maka menjadikan takut Allah minhu daripada itu al-abad seorang hamba kulla syai'in segala sesuatu. Jika oh, seorang manusia takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepada dia. Wa idza lam yakhafillah Dan jika tidak takut kepada Allah Wa idza lam yakhafil 'abdu dan jika tidak takut seorang hamba Allah terhadap Allah Allah maka menjadikan takut itu hamba Allahu Allah menjadikan takut Allah terhadap itu seorang hamba min kulli syai' daripada segala sesuatu sesuatu rawahu meriwayatkan ini hadis al-Baihaqi Imam Baihaqi orang itu seorang hamba kalau dia takut kepada Allah, semua akan hormat kepada dia. Semua akan takut kepada dia. Tapi kalau berani sama Allah, nggak takut kepada Allah, maka semua akan nggak takut sama dia dan dia dijadikan ketakutan daripada semuanya. Takut kepada Allah itu bukan berarti gemeter, nangis terus, stres, gila. Yang dimaksud takut kepada Allah adalah jauh daripada maksiat kepada Allah. Tidak berbuat dosa kepada Allah, tidak melanggar ajaran Allah. Allah itu takut kepada Allah. Eh? Sama dengan orang takut rumahnya kebakaran Bukan berarti stres Takut kebakaran stres Kemudian dia dari itu menjerit-jerit Kalau takut kebakaran Jangan main-main api Jangan bakar-bakar dalam rumah menghindar daripada segala yang menyebabkan kebakar kebakaran takut diterkam bukan berarti lari-lari tidak masuk dalam kandang macan tidak main-main takut kepada Allah bukan berarti menjerit-jerit menangis-nangis nggak bisa tidur takut kepada Allah yaitu menjauh daripada segala yang dimurkai yang tidak diridhoi oleh Allah kalau orang dari itu menjauh daripada itu semuanya khafahu kullu segala sesuatu akan takut kepada dia segala sesuatu akan hormat kepada dia semua akan sungkan hormat semua kalau berani kepada Allah berani maksiat berani berbuat dosa semua akan berani kepada dia dan dia akan ketakutan daripada segala sesuatu berani nyolong polisi takut dia ketemu orang-orang takut dia lari ketemu orang-orang dikejar-kejar khawatir setiap saatnya kenapa sebenarnya kuncinya adalah karena dia tidak takut kepada Allah Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Beliau pernah ditamui utusan dari pemerintah yang dolim saat itu Membuat satu keputusan harus ditandatangani oleh beliau sebagai ulama tapi keputusannya itu menyalahi ajaran Allah. Diketok rumahnya. Dibuka. Ketemu sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tahu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Yang ngarang Sulamu Taufik. eh? قصيدة Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin فرج على Muslimin itu beliau yang ngarang kemudian orang ini menyodorkan Habib tanda tangani ini keputusan pemerintah jika anda tidak menandatangani maka anda harus siap menerima resikonya menerima risikonya paham nih ya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nggak takut cuma dia mikir ibunya udah tua kalau dia ditangkap enggak ada masalah bahkan dia dibunuh pun juga siap Cuma gimana ibunya ini? Jangan-jangan tambah sakit nanti kalau ketahuan dia ditangkap. Musyawarah sama ibunya. Musyawarah sama ibunya. Nih lihat ibu dulu ini. Nggak tahu ada nggak ibu model begini sekarang. Musyawarah ibu di muka sana ada utusan pemerintah boleh bu membawa surat keputusan ini harus kita ditandatangani sama anak ibu kalau enggak nanti risikonya disiksa atau bisa mati gimana menurut ibu coba kalau ibu sungi ibu keraton, ibu pasuruan nangis tanda tangan ini cepetan nanti mati kamu Tapi ibunya Habib Abdullah bin Zain bin Tahir nggak begitu. Nah, sahabat itu untuk cari mati syahid keluar rumah, keluar daerah, keluar kota. Jauh mereka nunggu perang mati syahid. Sekarang mati syahidnya bertamu ke tempat kamu, mendatangi kamu, kamu nggak tanda tangani, ibu nggak sudi punya anak seperti kamu. Allah itu ibu hebat ibu gak nangis kalau kamu mati syahid ibu nangis kalau kamu itu matinya mati nggak berguna datang Allah SWT dengan hati penuh kekuatan eh sampaikan sama mau tanda tangan segala resiko aku siap hadapi sampaikan kaget subhanallah setelah dijawab dengan jawaban yang begitu tegas orang itu gemeter ketakutan berubah dia nakut nakuti akhirnya dia ketakut ketakutan oh kalau begitu ya minta maaf ya Assalamualaikum kata dia begitu ada juga di antara mereka Imam Ghazali menceritakan seorang yang soleh ahli ibadah taat kepada Allah ditamui sama rombongan dia tinggalnya di desa terpencil ditamui sama rombongan untuk cari berkah minta doa dan untuk menuju ke tempat pondokan tadi itu harus melewati hutan harus melewati padang pasir udah ketemu sama si sang kiai sang guru karena sudah menjelang malam hari minta izin pulang udah di didoang sampai di tengah jalan ketemu macan gede singa lagi ikat di tengah jalan Rombongan tadi itu akhirnya mundur. Singa. Kita neruskan salah satu jadi korban nanti. Lebih baik nginep aja di pondoknya kiai, pondoknya guru, besok kita pulang kembali. Udah. Mundur kembali ke pondokan sampai ada di pondokan ketemu sama si guru atau kiai loh kan tadi udah izin pulang kok nggak pulang enggak ya ada singa di jalan loh takut kamu sama singa siapa yang nggak takut sama singa giginya aja seperti gitu oh di mana jauh dari sini ayo kan? jalan sama si tamu-tamu tadi itu kelihatan dari jauh gede bener singanya memang udah tunggu sebentar ya datang sampai ada di muka singa dimarahi seperti guru marahi sama santri gitu Wih, kurang ajar kau singa ya udah tahu tamuku kau ganggu ya Udah tak kasih tahu kan? Jangan ganggu tamuku. Serentik. Tas. Telinganya diserentik, dijewer. Ayo, nakal kau. Apa lagi? Itu singa seperti murid yang habis dimarahi sama guru. Mundur itu singa, akhirnya dia masuk ke dalam semak-semak lari dia kaget orang-orang ya Allah sampai segini ini orang dilihat kelihatan orang-orang terkagum-kagum panggil tamu-tamu itu heran iya heran kata dia kagum iya apa resepnya wiritan apa latihan di mana Jawab, antum aslahtumud zahir fakhiftumul asad wa nahnu al batin fakhafanil asad kamu wahai orang-orang hanya perhatian dengan kerapian dohir baju kamu Jangan sampai lungset di setrika Badan kamu Jangan sampai kotor Mandi pakai sabun Pakai sampo Kamu beli cermin Untuk kamu tadi itu menyisir rambut Kamu beli sikat gigi Supaya gigi kamu tidak menguning Kamu pakai pakaian yang bagus Sarungnya sama rendah minyak wangi yang harum kamu rapikan dohir kamu karena itu kamu khawatir dan takut dengan macan padahal hati kamu kotor enggak kamu bersihkan hati kamu bau enggak kamu wangikan pakaian hati kamu tadi itu udah lusuh kamu enggak bersihkan kamu enggak rapikan kami adalah orang yang selalu perhatian dengan batin kami. Kami selalu jaga hati kami jangan sampai sombong. Kami selalu jaga hati kami jangan sampai meremehkan yang lain. Kami jaga hati kami jangan sampai cinta dunia benci, dengki, hasud. Maka khafanil asad macan khawatir, macan takut dan hormat kepada kepadaku. Masya Allah. Begitu orang dulu. Karena itu nanti kepingin tahu sampean batinnya bagus apa enggak jeduk macan. Enggak entek kon. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana orang yang kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. ya, bukan berarti buat testing ya nggak usah begitulah nggak usah testing yang penting kamu tadi itu jangan sampai kotor batin kamu yang penting kamu tadi itu jangan sampai maksiat kepada Allah jadilah kamu tadi itu orang yang takwa dan takut kepada Allah dari hati sebenarnya bukan pura-pura tahu pura-pura enggak pakai kopiah, pakai sarung, hadir pengajian, cuma sendalnya berubah, yang asas jepit pulangnya pakai sendal bagus. Sholat Jumat, Allahu Akbar, dapat satu rokaat, dia keluar kemudian nyuri sepeda motor lah, ntar lagi kamu. Kalau kamu tidak dihukum dengan cara Islam, Allah yang akan menghukum kamu. Telan kemarin. Lihat ya, sampai perhatikan. Pembunuh misalnya. Dia matinya dibunuh. Pembunuh, dia kebanyakan matinya dibunuh. Kenapa? Karena memang tidak ditegakkan hukum Islam. Maka Allah menghukum dia dengan hukum itu. Dengan keputusannya dan takdirnya matinya dibunuh biasanya orang yang jahat dia akan dijahati di akhir umurnya tak mencuri orang nggak kaya orang hidupnya saya nanti akhirnya anda lihat penyakit tuh ada di tubuhnya dan dia akan menjadi orang yang paling menderita Allah itu maha adil nggak ada ceritanya diangkat derajatnya orang yang jahat di atas bumi wa mallahu bighafilin amma ya'malun zalimun Allah itu tidak pernah lupa daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dolim. lihat nanti bakal dia menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat akan lebih menderita nantinya Na'udzubillah mintalik. hadir kedua. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akmalul mu'minina imanan Paling sempurnanya al-mu'minin Orang-orang yang beriman Imanan imannya Sempurna imannya ahsanuhum adalah paling bagusnya mereka orang-orang beriman khulugan budi pekertinya akhlaknya orang yang beriman itu ukuran kesempurnaannya bukan karena wajah bukan karena tubuh bukan karena harta bukan karena jabatan tapi karena akh akhlak Semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna. Wa khiyarukum dan orang-orang yang baik di antara kalian, orang-orang yang terbaik di antara kalian, khiyarukum adalah orang-orang yang terbaik linisaihim terhadap istri-istri mereka wanita-wanita mere mereka. Tuh lihat. Ukuran Islam itu kalau mengukur bukan wajah, bukan penampilan. Kalau sekarang kan ada ratu kecantikan. Jadi ya, ukur wajahnya tok bibir paling baik satunya. Padahal yang jadi juri bibirin dumble mata yang paling bagus yang dinilai adalah dohir saja tapi nggak ada dicatat akhlak yang paling bagus nggak kepilih mereka kenapa? Oh pakaiannya ketat penampilannya bagaikan pelacur karena itu Islam menilai yang paling bagus adalah yang paling sempurna adalah yang paling akhlaknya. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan manusia sempurna. Kenapa? Nah, Nabi SAW fisik indah, moral bagus. Yang dipuji oleh Allah apanya? Akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad budi pekertimu agung. Nabi nggak dipuji oleh Allah wajahnya ganteng padahal ganteng Nabi nggak dipuji oleh Allah gagah padahal gagah tapi yang dipuji adalah akhlaknya dan untuk menyempurnakan akhlak ini misi Allah tuli utammima makarimal akhlak Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak kata Nabi. Akhlak. Kenapa? Karena memang nilai manusia itu adalah akhlak. Kelihatan tidak sampean botol kecil di tangan saya ini? Kelihatan nggak bu? Ini ada botol kecil di tangan saya, botol minyak wangi. Segini harganya puluhan ribu sampai ada bisa ratusan ribu bisa sampai jutaan loh padahal minyaknya di kecil ini kenapa minyak itu ada bau harum semakin harum baunya semakin tinggi harga harganya begitu juga manusia ini semuanya nilainya adalah akhlaknya semakin luhur semakin baik akhlaknya semakin tinggi derajatnya ada minyak nggak ada bawangi minyak goreng namanya satu liter lima ribu sepuluh ribu jatuh harganya paham ya begitu juga manusia ada penampilan baik wajah cantik wajah tampan jabatan tinggi tapi nggak ada akhlaknya jatuh harganya orang alim nggak ada akhlaknya ustadz nggak punya akhlak jatuh harganya kaya nggak ada akhlak jatuh harganya pejabat nggak ada akhlak jatuh harganya nggak ada nilainya nggak ada nilainya saya sering ngasih gambaran itu Bagaimana orang kalau sudah nggak ada akhlaknya itu nilainya itu lebih jelek daripada binatang. Nilainya lebih jelek daripada binatang. Ya, coba pikir ini, pikir. Sampean bawa duit 50 juta. Ketemu dengan kambing. Ada nggak yang khawatir dirampok kambing? Ketemu dengan anjing, ada nggak yang takut dicopet anjing ketemu dengan orang yang nggak punya akhlak khawatir dicopet khawatir dirampok berarti anjing dan kambing lebih mulia daripada orang yang nggak punya akhlak pernah sampean baca koran atau dapat berita anjing anjing nyuri sepeda motor ada anjing dan kambing lebih baik daripada mereka semuanya ibu-ibu kalau punya anak perempuan jalan ketemu sama kerbu pernah tidak khawatir diperkosa kerbu ketemu sama sapi pernah tidak ada yang khawatir digoda sama sapi coba ketemu dengan orang nggak punya akhlak takut diperkosa takut dia tadi itu digoda lah sapi dan kerbu lebih mulia ternyata daripada orang nggak punya akhlak Karena itu orang kalau nggak punya akhlak nggak layak disebut manusia. Allah menyatakan ulaika kal an'am, mereka itu binatang ternak. Mereka itu binatang ternak. Belum azul bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Hmm? Hati-hati. akhlak itu adalah eh hey, Anda yang paling bagus adalah yang paling beli ah. nih yang laki-laki nih kalau saya mau tanya ketemu perempuan cuantik umur 17 tahun hidungnya mancung putih bibirnya merah aman dan tinggi seneng gak ini? yang gak seneng sakit ini. senang wow bagus dohir hebat sempurna tapi pelacur naudzubillah min dalik akhlaknya jelek jatuh nilainya perempuan-perempuan kalau ketemu laki-laki yang ganteng tampan datangnya pakai mobil Mercy 2017 duitnya banyak oh saya yakin yang muda-muda berharap mudah-mudahan jadi jodohku yang tua berharap mudah-mudahan jadi menantuku tapi perampok lah yang ganteng yang cantik nggak punya akhlak jatuh nilainya opo maning apalagi elek nggak punya akhlak ayo udah jelek nggak punya akhlak apa nilainya Tuh lihat Nabi Muhammad. Udah paling tampan, paling ganteng, akhlaknya paling mulia. Mulia. Karena itu disebut manusia sempurna. Manusia sempur, sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada pembahasan. Yang paling mulia bagi orang beriman, yang paling sempurna adalah nilai akhlak. Karena itu laki-laki kalau mau kawin Jangan dilihat wajahnya dan bodinya saja, juga akhlaknya dipertimbangkan. Paham ya? Wah cantik, Masya Allah cantik. Cuma nggak pernah mesem, merengut. Eh? Wah, hebat. Badannya hebat. Cuma ngomongnya kasar terus. Kalau noto makan, eh, badukan mas. kelam kan kowe bojo ngono ngomong misalnya matamu ya apa mas tak pijak aku alhasil hal yang demikian ini dinilai akhlak dan akhlak itu dipertimbangkan itu paling penting itu paling penting wajah 60 akhlaknya 90 dah popos ya wajah 90 akhlaknya 0 perempuan, ibu-ibu kalau cari menantu, yang muda-muda kalau cari pasangan, lihat akhlaknya, jangan asal ketemu di tengah jalan cinta kon. Lihat akhlaknya. Jangan asal penampilan. Akhirnya ah, ternyata nyesel ada di akhir. Nyesel ketun aku mantu ini udah nasi menjadi bubur bubur gosong bisa tidak mungkin jadi nasi lagi udah nah, sekarang akhlak itu yang paling utama diterapkan kepada siapa nah tentunya setelah orang tua wa khiyarukum khiyarukum linisaikum paling bagusnya lelaki di antara kamu adalah paling bagusnya sikap mereka di antara wanita-wanitanya, istri-istrinya. Laki-laki yang paling bagus adalah yang menghargai istrinya. Hati-hati, jangan sampai ngeremehkan istri. Perempuan itu harus dihargai. Karena pentingnya mulianya itu perempuan sampai di Al-Qur'an ada surat An-Nisa. Apa An-Nisa itu? wanita nggak ada surat ar-rijal dalam Al-Quran wanita harus dihargai istri-istri harus dihargai kata Nabi ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim tidak ada yang memuliakan istri-istrinya kecuali laki-laki yang mulia dan tidak ada menghinakan istri-istrinya kecuali laki-laki yang biadab kata Nabi itu bukan budak kamu istri kamu itu anak orang dibiayai sama orang tuanya sekian tahun puluh-puluhan tahun eh ternyata kamu kawin kamu perlakukan bagaikan pembantu dia hati-hati kalau kamu punya anak perempuan diperlakukan model begitu gimana? Ukur itu. Hmm? Karena itu hargai istri kamu. Tuh lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu tidak wasallam idza dakhala baitahu aktsaran nasi tabassuma. Nabi itu kalau masuk rumahnya paling murah senyum. Udah Nabi itu murah senyum, tapi kalau dalam rumah lebih lagi. Waduh, ngomong sama istrinya seperti pasukan perang. Seperti pasukan Densus 88. Wuh, beringas. Tak tempeling gini kok. Kalau sama orang, mungkin baik mesem terus hati-hati boleh Nabi pernah berpesan begini Allah Allah bin Nisa bertakwalah kamu kepada Allah sikapi istri kamu dengan cara yang baik fa'innahunna awanin lakum karena sesungguhnya perempuan itu adalah mitra kehidupan kamu yang selalu membantu dalam kehidupan kamu bukan budak kamu bukan barang yang kamu beli akhadtumuhunna Nabi amanatillah kamu menerima istri kamu sebagai amanat daripada Allah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah wastahlaltum furujahunna Nabi karimatilah dan kamu bisa menjadikan dia halal bagi kamu yang asalnya seluruh tubuhnya halal haram dilihat bahkan bisa menjadi halal semuanya untuk dinikmati bi dengan kalimat yang diatur oleh Allah ini bukan transaksi ijab dan gobul itu adalah kalimat yang diatur oleh Allah untuk merubah yang asalnya haram menjadi halal dan itu adalah bukan budak atau milik kamu tapi itu adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Jadi sia siakan hargai Nih, tak kasih contoh teman Sina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siapa nggak kenal Sina Umar tegasnya seperti begitu huh? keras tapi membela hak kalau sing wani sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah ditamui seseorang yang dia tadi itu punya istri cerewet. Super ngomel. Orang ini bingung gimana ada istri gini, apa ditampaki, tempini gitu. Wis musyawarah sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau diajak musyawarah itu keputusannya itu bijaksana begitu. Ya apa sih caranya? Nangani istri model begini nih ya apa caranya? Datang ke Sayyidina Umar. Temui sama Sayyidina Umar. loh Sayyidina Umar itu udah punya penjaga rumahnya. Walaupun pemimpin seperti begitu, udah punya penjaga rumahnya. Nggak ada satpam belas. ditemui sama Zina Umar mau diambilkan suguhan dari dalam tamunya dari luar nunggu nggak tamunya dari dalam istrinya luwe ngomel daripada ini luwe cerewet kaget lu saya ini datang karena masalah percerewetan pergomelan lah kok istri beliau lebih lagi wah salah alamat saya ini bangun keluar keluar dari dalam Sina Umar dilihat loh mana tamu tidak ada ada di luar eh pak sini gitu masuk dengan izin kok keluar nggak pakai izin kenapa, kenapa sih anda anda salah alamat saya kesampaian maksud kamu apa Iya, saya ini punya masalah, Sayyidina Umar. Mau musyawarah sama sampean. Istri saya itu loh cerewet, sering ngomel. Saya mau musyawarah sama sampean, enggak taunya istri sampean saya dengar tadi lebih cerewet dari istri saya. Oh gitu. Udah tahu sama Umar ya sifatnya. Bagaimana di jalan, di pasar, menghadapi orang-orang seperti itu preman kah orang yang mengganggu yang nggak beres iya kenapa nggak melakukan itu kepada istrinya kok tidak diajar istrinya nggak kepingin tahu kamu ya kepingin juga sih duduk nih yang jago-jago itu yang suka nempilingi cuy biar denger itu Sina Umar itu loh yang seperti itu nekatnya kenapa kok nggak keras terhadap istrinya duduk katanya ini rumahnya siapa kata Sina Umar tanya sama si tamu rumah siapa ini rumah sampean Sina Umar yang nyapu setiap hari rumah ini siapa istrinya sampean yang ngepel istrinya sampean yang ngerawat ngasih tabir ngelap jaga rumah ngunci kalau keluar siapa istrinya Umar enak kan jadi Umar yang masak di dapur siapa istrinya Umar yang nata makanan istrinya Umar yang makan Umar yang cuci piring istrinya Umar enak nggak tak jadi Umar ini pakaian pakaiannya siapa? Umar. Yang make Umar. Kalau kotor yang nyuci istrinya Umar. Yang nyetrika istrinya Umar. Kalau bersih yang make siapa? Umar. Enak nggak jadi Umar tadi? Kalau Umar lagi syahwat, yang melayani siapa? Istrinya Umar. Keluar anaknya. Ini anak siapa? anak sampean Sayyidina Umar yang hamil istrinya Umar yang lahirkan istrinya Umar yang memandikan yang merawat, istrinya Umar anaknya Umar enak kan Umar punya anak nggak pakai hamil Nah, begitu banyak istrinya Umar berkorban berbuat baik untuk Umar masa Umar nggak sabar karena ngomelnya istri hanya beberapa jam. Karena itu bapak-bapak kalau istrinya anda ngomel, anggap kaset rusak. Ya sabarlah. Nggak usah diladeni. Tapi ibu-ibu ini cerita bukan untuk semangatnya sampean meningkatkan pengomelan ya. Ini cerita untuk supaya bagaimana laki-laki ini menjadi laki-laki yang sabar. Karena istri itu juga sabar. Coba sampai dia bayangkan kalau sampean itu ditugasi nyuci pakaian aja setiap hari pakaiannya istrinya sampean ngeluh sampean nuntut macam-macam semari tak umbang pancet ae awas kon. Tak gundul dah semua. Ngomel melam Tapi bagaimana mereka mau berbuat begitu? Padahal nggak kenal sama kamu. Dulu nggak kenal kamu, bukan orang tuanya, bukan kamu yang membiayai dia dulu. Tapi dia siap melakukan itu karena ingin berbakti kepada kamu. Lah, ya kamu harus sabar sama dia. Khiyarukum khiyarukum linisaihim sebaik-baik laki di antara kamu adalah yang paling bagus sikapnya terhadap istri-istrinya begitu jangan akhlak sama orang lain sama istri ternyata biadab kamu mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang beruntung menjadi orang yang punya akhlak yang baik amin Allahumma amin